Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babul khawfi syirk. Al-khawfu tawakku'u makruh. Mengkhawatirkan sesuatu yang dibenci. Khawatir terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu namanya khauf, takut minasyirki dari syirik. Asyirku sarfu syai'in minal ibadati digairillah Menyalurkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Atau memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Atau lebih mudahnya dalam bahasa kita syirik itu adalah beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah. Selain Allah disembah, Allah juga disembah. Ibadahnya ada yang diberikan untuk Allah, ada yang diberikan untuk selain Allah. Itu namanya syirik. Munasabatul babi li kitab tauhid. Apa hubungan bab ini dengan kitab Tauhid? Annal musannifa rahimahullah lamma dzakara tauhid wa fadlahu wa tahqiqahu nasaba ay yadhkura al-khawfa min diddihi wa huwa syirik. Setelah musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan tauhid itu hukumnya bagaimana, pengertiannya seperti apa. Kemudian disebutkan pula keutamaannya tauhid itu apa. Kemudian disebutkan pula apa? Pahalanya memurnikan tauhid atau mempraktekkan tauhid dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, di sini juga sesuai atau pas apabila musannif juga menyebutkan kekhawatiran dari sesuatu yang bertentangan dengan tauhid. Apa itu? Syirik. Kalau sebelumnya diterangkan tauhid itu apa, hukumnya bagaimana, keutamaannya apa, juga pas apabila disebutkan kebalikannya tauhid apa? Syirik. Liyahdzarahul mu'minu wa yakhafu ala Tujuannya supaya orang iman waspada dan mengkhawatirkan dirinya. Jangan sampai terjerumus pada sesuatu yang merusak tauhidnya. Itu syirik. Allah Azza wa Jal, Inna la yaghfiru. Sesungguhnya Allah, Iku la yaghfiru. Tidak mengampuni Siapa Allah? Ayyushraka bila disekutukan. Siapa bihi? Allah. Maksudnya, la yaghfiru ayyushraka bi adalah la ya'fu an abdin laqiyahu wa huwa ya'budu ghairahu. Tidak memaafkan hamba yang bertemu Allah maksudnya mati dalam keadaan menyembah selain Allah. Maksudnya dalam keadaan syirik. Allah tidak akan mengampuni hamba yang mati dalam keadaan syirik. Wa yaghfiru dan mengampuni siapa Allah ma pada apa-apa. Maksudnya dosa duna dzalika yang di bawah atau selain demikian itu syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik ay yaghfiru ma duna syirki minad dunum. Allah mengampuni dosa-dosa selain atau yang di bawahnya syirik. <clears throat> Apa bedanya? Kalau selain syirik itu ya pokoknya enggak enggak syirik itu diampuni. Nah, kalau dimanai selain. Kalau dun di mana di bawahnya, nah berarti apa? dosa nah, dosa-dosa yang e, besarnya di bawahnya syirik. Nah, Kedua makna ini sama karena apa? Karena ya, dosa yang paling besar itu adalah syirik. Sehingga semua dosa selain syirik itu di bawahnya syirik. Liman bagi orang sya'u yang menghendaki siapa? Allah. Eh liman yasha'ul maghfiratalahu li'ibadihi hasaba fadlihi wa hikmatihi kepada orang yang Allah menghendaki mengampuninya hasaba fadlihi tergantung pada keutamaan Allah dan hikmahnya kalau Allah menghendaki dia diampuni kalau Allah tidak menghendaki tidak diampuni kalau nggak diampuni gimana? Kalau nggak diampuni berarti dia disiksa di neraka. Sebab apa? Sebab dosanya itu. Sebab dosa yang di bawah syirik. Akan tetapi kalau dia masih punya iman, dia tidak akan kekal di neraka. Nah, sampai situ ayatnya ya mungkin dicetakannya ada kelebihan kalimat yang tidak diteruskan. al makna al-ijmali lil ayatil ula. Lompat dulu. Makna secara global bagi ayat yang pertama ini. Annallaha subhanahu yukhbiru khabaran muakkada. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita dengan kabar yang dikuatkan, diyakinkan dengan apa? Dengan huruf inna. huruf apa? Inna. Huruf ini atau mentakit sesuatu dengan satu huruf taukid itu biasanya digunakan untuk berbicara dengan orang yang ragu-ragu. Ilmu taradid. Untuk orang yang ragu, ragu. Kemudian Allah menghabarkan kepada kita dengan cara seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya apa kita diberi kabar dengan cara seperti yang biasa digunakan untuk menghabari orang yang ragu-ragu? Supaya kita nggak ragu sama sekali. baik katakan, Innallaha sungguh, sungguh Allah tidak akan mengampuni. Jangan ragu-ragu. Apa kabarnya? Annahu la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bihi. Bahwa Allah tidak akan mengampuni seorang hamba yang mati dalam keadaan syirik. Tujuan Kabar itu apa? Liyuhadzirana minasyirik. Untuk memperingatkan kita tentang bahayanya syirik. Supaya kita waspada. Supaya kita hati-hati dengan bahayanya syirik. Wa annahu yaghfiru ma duna syirki minad dunubi liman sya'a ay yaghfiralah. Allah juga mengkhabarkan bahwa dosa-dosa selain syirik, Allah akan mengampuninya. Tapi Allah tidak menjaminnya untuk semua orang. Gitu ya. Allah tidak menjaminnya kepada semua orang. Pokoknya semua yang dosanya selain syirik, Allah pasti mengampuni. Enggak. Allah menjaminnya liman yasha. Kepada orang yang dikehendaki untuk diampuni. Berarti ada juga orang yang dosanya selain syirik, tidak syirik, dosanya tidak diampuni. Nah, kalau tidak diampuni tadi gimana? Dia disiksa karena dosanya, baru kalau dia masih punya iman, setelah itu dikeluarkan dari neraka. Tafaddulan wa ihsana. Itu sebagai bentuk kefadalan dan kebaikan dari Allah. Seharusnya kalau berbicara keadilan, setiap orang yang berbuat dosa berhak mendapatkan hukuman. Ya toh? Setiap orang yang berbuat kesalahan berhak mendapatkan hukuman. Tapi karena keutamaan Allah, kebaikan Allah, tidak semua yang berbuat dosa nah, disiksa oleh Allah. Yang penting bukan dosanya syirik. Kalau dosanya syirik tidak ada ampun. Li'alla naqnatu mirrahmatillah. Tujuan Allah menghabarkan itu supaya kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Sehingga orang-orang yang terlanjur banyak pelanggaran, terlanjur banyak dosa. Nah, nggak putus asa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sebesar sebanyak apapun dosanya, Allah akan mengampuni. Ada harapan Allah mengampuni. Yang penting dia tidak syirik. Waqala dan berkata siapa Al-Khalilu alaihi salam. Kekasih Allah alaihi salam. Siapa? Al-Khalilu yang dimaksud Khalil adalah allazi orang balagha yang sampai a'la darajatil mahabbah pada lebih tingginya derajat cinta. Maksudnya makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Hamba yang paling dicintai oleh Allah. Hamba itu dicintai oleh Allah berdasarkan cintanya hamba itu kepada Allah. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling mencintai Allah. Oke? Okay? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi Allah mencintai hamba itu karena cintanya hamba kepada Allah. Setiap hamba yang cinta Allah pasti dicintai Allah. Yang penting cara cintanya benar. Gimana? Cara cintanya adalah dengan ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bihi huna Ibrahim alaihi salam. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Alladzi takhadahu Allahu khalila yang telah dijadikan khalil, kekasih tercinta oleh Allah. Kasih yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga oleh Allah dijadikan sebagai kekasih yang paling dicintai seperti Nabi Ibrahim. Apa doanya Nabi Ibrahim? Wajnubni dan menjauhkanlah engkau Allah padaku Nabi Ibrahim wabaniya dan kepada anak turunku dijauhkan dari apa dijauhkan dari anak budal asnam menyembah kami pada berhala Jauhkan kami, jauhkanku, jauhkan aku dan anak turunku dari menyembah berhala. al manal al-ijmali lil ayat tsaniyah. Makna global dari ayat yang ke dua. Ayat yang kedua. Ayat mana? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam anna Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam yad'u rabbahu azza wa jal. Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ayyaj'alahu huwa wa banihi fi janibin ba'idin an ibadatil asnam wa ayyu ba'ida bainahu wa bainaha supaya dia dan anak-anaknya oleh Allah ditempatkan di sisi janib itu sisi yang jauh dari menyembah berhala dan supaya Allah menjauhkan antara Nabi Ibrahim dan syirik menyembah berhala. Itu isi doanya. Ya Allah, jauhkan saya dari menyembah berhala. Begitu juga anak turun saya. Yang menjauhkan itu apa? Dia ditempatkan di sisi enam satu sisi, kemudian syirik itu ada di sisi lain yang sangat jauh dari dia. Itu namanya menjauhkan. Li'annal fitnata biha azimah. Karena fitnahnya syirik itu sangat besar. Maksudnya, kemungkinan seseorang rusak sebab syirik itu besar. Wala ya'manul wuku'u fiha. Dan tidak ada orang yang aman dari terjerumus pada syirik. Maka sekalipun Ibrahim adalah seorang nabi bahkan kekasih yang paling dicintai oleh Allah, dia juga tidak merasa aman dari syirik. Buktinya, dia juga berdoa, "Ya Allah, jauhkan saya dan anak turun saya dari menyembah berhala." Begitu juga, semakin orang itu tinggi tingkat tauhidnya, tinggi imannya, tingkuat kuat imannya, maka akan semakin besar kekhawatiran dia terhadap syirik. Kalau ada orang yang nggak takut terjerumus syirik, itu menunjukkan iman dia lemah. Menunjukkan keimanannya yang yang lemah. Ketakutan orang iman terhadap syirik itu direalisasikan dengan cara berdoa. Doa supaya terhindar dari syirik. Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an wa ana a'lam wa nahnu na'lam wa na'udzubika lima la atau berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim. Itu yang pertama, dengan doa. Yang kedua, dengan mencari tahu syirik itu seperti apa. Karena orang yang tidak tahu syirik itu seperti apa, walaupun dia takut syirik, maka dia juga sangat rawan terjerumus ke dalam syirik. Kenapa? Karena dia nggak tahu syirik seperti apa. Mungkin dia sudah berbuat syirik, tapi dia nggak ngerti. Apalagi banyak syirik itu yang samar sekali itu banyak. Kalau nyembah patung, nah, nyembah bulan, nyembah matahari dan sebagainya, mungkin semua orang tahu itu syirik. Tapi banyak perbuatan syirik yang samar sekali, yang banyak tidak disadari oleh orang banyak. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, Wasallam, asyirku fi ummati akhfa min dabibin namal. Syirik di dalam umatku itu lebih samar daripada jalannya semut. Semut itu kalau warnanya hitam, jalan di atas batu hitam, sangat samar. Syirik yang terjadi di kalangan umat Nabi Muhammad lebih samar dari itu. Banyak umatnya Nabi Muhammad yang terjerumus pada syirik, tapi dia nggak merasa perasaan dia itu adalah ibadah kepada Allah. Perasaan dia itu adalah takdim kepada Rasul, takdim kepada ulama, takdim kepada pemimpin dan seterusnya ternyata sudah terjerumus pada syirik karena nggak ngerti. Maka selain doa, prakteknya orang yang takut terjerumus syirik adalah dengan mengkaji, mencari tahu syirik itu seperti apa. Supaya dia tidak terjerumus pada apa yang dia takuti, sementara dia tidak tahu. Munasabatul ayataini lil bab. Hubungan dua ayat ini dengan babnya. Apa babnya? Al-khawfu minash syirik. ayat al ula tadullu ala anna syirka a'zamud dhunub. Ayat yang pertama menunjukkan bahwa syirik adalah dosa yang paling besar. Kesimpulan itu dari mana? لِأَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَيْهِ لَا يُغْفَرُ لَهُ Sebab orang yang mati dalam keadaan syirik tidak akan diampuni. وَهَذَا يُجِبُ لِلْعَبْدِ شِدَّةَ الْخَوْفِ مِنْ هَذَا min hadha هَذَا شَأْنُهُ Yang seperti ini menjadikan seorang hamba sangat takut dari dosa ini dosa yang ya, keadaannya seperti itu. Bagaimana keadaannya? Keadaannya bila orang mati dalam keadaan syirik, Allah tidak akan mengampuni dia. Siapa tidak takut? Apabila diancam, dosamu tidak dimaafkan. Dosamu tidak diampuni. Kadang kita dapat ancaman begitu dari manusia saja takut kok. Kalau kamu begini aku tidak akan memaafkanmu. Itu saja kita sudah takut. Nah, bagaimana bila ancaman itu datangnya dari Rabbul Alamin? Mengancam kalau kamu mati keadaan syirik, dosamu tidak akan diampuni. Wal ayat tsaniyatu tadullu ala anna Ibrahim khafa syirka ala nafsihi. Dan ayat yang kedua menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim pun mengkhawatirkan syirik pada dirinya. Khawatir kalau dia terjerumus pada syirik. Wada'allaha yu'afiyahu minhu. Dan dia berdoa kepada Allah supaya diselamatkan dari syirik. Famadzannu ghairihi. Lalu bagaimana persangkaan kita kepada yang selain Ibrahim? Kalau Ibrahim saja tidak aman dari syirik, masa iya yang selain Nabi Ibrahim merasa aman dari syirik? Kalau Nabi Ibrahim saja takut terjerumus pada syirik, masa yang seperti kita nggak takut terjerumus syirik? Merasa yakin dengan kepahamannya, aku sudah paham Imanku sudah kuat, ilmuku sudah banyak, nggak mungkinlah aku berbuat syirik begitu. Kalau kita punya perasaan seperti itu, maka perlu ditanyakan, apakah kamu lebih hebat daripada Nabi Ibrahim? Fal ayatani tadullani ala wujubil khawfi minasyirik. Kedua ayat tadi menunjukkan wajibnya takut terjerumus pada syirik. Jadi hukumnya takut terjerumus pada syirik itu hukumnya wajib. Orang iman wajib takut terjerumus pada syirik. Bahkan seberapa besarnya rasa takut dia kepada syirik itu menunjukkan seberapa kuat imannya. Perasaan aman dia dari syirik itu menunjukkan lemahnya iman dia. Ma yustafadu minal ayatain. Kesimpulan yang bisa diambil dari kedua ayat tadi. Yang pertama, annasyirka a'zamud dunub. Syirik adalah dosa yang paling besar. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala akhbarahu annahu la yaghfiru liman lam yatub Karena Allah Ta'ala telah mengkhabarkan bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang tidak taubat dari syirik. Mati dalam keadaan syirik tidak akan diampuni dosanya. Mati dalam keadaan syirik itu berarti dia tidak mentobati dan syiriknya tidak tobat dari syirik. Kalau tobat diampuni enggak? Semua dosa termasuk syirik pun kalau tobat diampuni. Anna ma'ada syirka minad dunubi idza lam yatub minhu dakhilun tahtal Nasiyah. Dosa-dosa selain syirik ketika tidak ditobati maka dosa-dosa itu akan masuk di bawah masyiah, di bawah kehendak Allah. Maksudnya gimana? Insya Allahu ghafaralahu bila taubah. Jika Allah menghendaki, Allah mengampuninya walaupun dia tidak tobat. Wa insya'a azzababi. Dan bila Allah menghendaki, maka Allah menyiksanya sebab dosa itu. Itu dosa yang mana? Dosa selain syirik. Orang yang mengerjakan dosa selain syirik, sampai mati belum tobat, bagaimana? Terserah Allah. Ada kalanya oleh Allah diampuni walaupun dia tidak tobat. Ada kalanya Allah nggak mengampuni. Allah menyiksanya sebab dosa itu. Fafi hadza dalilun ala khuturatis syirki. Ini menunjukkan bahayanya syirik. Allah yang sangat luas rahmatnya. Yang sangat luas pengampunannya. Yang sangat luas kefadalannya. Yang sangat luas kebaikannya. Sampai tidak mau mengampuni dosa syirik itu menunjukkan apa? Bahayanya syirik. Yang ketiga al-khawfu syirik Khawatiran, rasa takut dari syirik. Fa inna Ibrahim alaihi salam wa huwa imamul hunafa kassar al asnam biyadih. Khafahu ala nafsihi buktinya Nabi Ibrahim saja. Padahal dia adalah tokohnya Al-Hunafa. Siapa tokohnya Al-Hunafa? Tokoh kemurnian. Tokoh kemurnian. Hanif itu adalah orang yang condong pada kemurnian jauh dari syirik. Menghadap lurus kepada Allah, berpaling dari yang lain. Paling condong pada kebenaran, jauh dari yang batin. Itu namanya Hanif. Tokohnya kemurnian. Tokohnya kebenaran. Tokohnya ketaatan. Bahwa semua hal yang baik, tokohnya adalah Nabi Ibrahim. Bahkan, dia pernah menghancurkan patung-patung dengan tangan dia sendiri. Masih ingat ceritanya? Begitu kaumnya pergi ke suatu perayaan, dia nggak ikut. Dia bilang, aku lagi sakit. Maksud dia apa? Hatiku sakit melihat kalian syirik. Begitu semuanya pergi, berhalanya dihancurkan sama dia. Dia sisakan berhala yang paling gede. Terus kampaknya dikalungkan di lehernya. Begitu mereka pulang semua tanya, Loh, siapa ini yang melakukan ini? Rara curiga sama Ibrahim. Dia biasanya mencela berhala ini. Datangkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditanya, Hei eh, Ibrahim, kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami? Nabi Ibrahim jawab, bukan. Itu loh, patung yang paling gede itu yang menghancurkan. Coba tanya dia. Sebenarnya orang itu kalau salah, memahami kesalahannya itu tidak sulit. Asal dia mau insaf, gak sombong. Makanya e, kaumnya Nabi Ibrahim begitu dijawab begitu oleh Nabi Ibrahim langsung mikir. Faraja'u ila anfusihim Faqalu innakum antum mudhalimun. Mereka menyalahkan diri mereka. Memang kita yang salah, kita yang aniaya. Tuhan berhala nggak bisa ngomong loh disembah. Oh nggak bisa ngomong loh dijadikan Tuhan. Dihancurkan oleh Nabi Ibrahim tuh nggak ada yang lawan. nggak ada yang bisa melindungi diri. Ya Tuhan apa seperti itu? Padahal Tuhan itu diharapkan perlindungannya, ya toh? Diharapkan penjagaannya. Dan dia melindungi dirinya saja nggak bisa loh. Tapi akhirnya kesombongan yang menutupi kebenaran itu. Tummanukisu faqad alim ta'anna haula'i la layantikun. Tapi kemudian mereka berbalik dengan menyerang Ibrahim. Apakah bukankah kamu sudah tahu bahwa berhala itu nggak bisa ngomong? Kok kami suruh tanya? Kamu merendahkan kami? Suruh tanya berhala yang tidak bisa ngomong. Merasa didendahkan. Nabi Ibrahim yang profilnya seperti itu. Itu pun takut kepada syirik. Coba. Kalau diukur, dilihat. Adakah orang yang permusuhannya terhadap syirik lebih besar daripada Nabi Ibrahim? Adakah orang yang fanatiknya kepada tauhid lebih besar daripada Nabi Ibrahim? Gak ada. Itu pun dia takut terjerumus pada syirik. Pakai fabi mendunahu. Lalu bagaimana orang-orang yang keimanannya di bawahnya Nabi Ibrahim. Kelasnya di bawah Nabi Ibrahim. Seperti kita ini. Kelas kita sama dengan Nabi Ibrahim. Didekatkan saja rasanya malu kita. Malu sekali. Jauh sekali. Kelas kita dengan Nabi Ibrahim. Terus, kita mau aman dari syirik. Yang keempat, masyru'iyatud doa lidaf'il bala. Disyariatkannya doa untuk menolak cobaan. Bala nah, itu cobaan yang rusak. Itu namanya bala. Kerusakan wa annahu la ghina lil insani an rabbih. Sesungguhnya manusia tidak bisa merasa cukup dari Tuhannya. Tidak boleh. Segala sesuatu dia butuh Allah. Terutama untuk keselamatan dia dari syirik. Karena tidak ada balak yang lebih besar daripada seseorang terjerumus pada syirik. Yang kelima masyru'iyatu du'ail insan li nafsihi wa li Disyariatkannya seseorang berdoa untuk dirinya dan juga untuk anak turunnya. Jadi selain berdoa untuk dirinya supaya aman dari syirik, Nabi Ibrahim juga berdoa untuk anak turunnya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Doa ya Ibrahim, ya Allah, jadikan saya dan anak turun saya orang-orang yang menegakkan salat. Begitu juga doa kepada kerabat, orang-orang yang berjasa, terutama orang tua, guru-guru, itu juga disyariatkan. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbil firli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani sughirah. Yang keenam ar-raddu 'alal juhal. Bantahan kepada orang-orang yang bodoh alladzina yaqulun la yaqa'u syirka la yaqa'u syirku fi hadhil ummah. Orang-orang yang mengatakan bahwa syirik tidak akan terjadi di dalam umat Nabi Muhammad. Itu kebodohan luar biasa. Yang akhirnya fa'aminu minhu. Ini orang-orang yang berkata begitu, merasa aman, nggak khawatir akan terjerumus syirik. Akhirnya fawaqa'u fihi. Mereka terjerumus pada syirik. Dengan kira sekuat apapun keimanan seseorang, sebanyak apapun ilmunya, tidak ada yang aman dari syirik. Perasaan aman dari syirik itu bukti kebodohan. Enggak ngerti bagaimana syirik itu mewabah. Nggak ngerti. Syirik itu mewabah dengan sangat samar. Bahkan orang yang soleh terjerumus pada kemusyrikan lewat apanya? Lewat kesalehannya. Orang yang pinter terjerumus pada kemusyrikan karena apa? Lewat apa? Lewat kepintarannya. Jadi bahkan syirik itu masuk kepada diri seseorang lewat keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Kok ada orang yang merasa aman, tidak mungkin saya berbuat syirik. Itu bodoh. Bodoh. Merasa mengatakan gak mungkin di kelompok kita ini terjadi syirik. Gak mungkin itu kebodohan. Kenyataannya, begitu ucapan-ucapan seperti itu beredar, keyakinan seperti itu beredar, justru saat itulah terjadi banyak kemusyrikan yang tidak disadari. Karena tadi, akhfa min jadi bin namal. Lebih samar daripada merayapnya semut. Bayangkan, kita berbuat syirik saat kita sedang sholat menghadap Allah. Merasa nggak? Kita sedang takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa bukrata wa asila. Di saat yang seperti itu ternyata kita berbuat syirik. Syirik karena apa? Syirik karena riak. Ternyata saat sholat itu tadi, ya Rasa apa? Ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar. Wis, imamnya bacaane. Merdu, suaranya meliuk-liuk. Suaranya bikin khusyuk. Syirik terjadi saat kita sedang ibadah kepada Allah. Akhfa min dadi bin naml. Lebih samar daripada merayapnya semut.